tiga tahun berumah tangga belum juga dikarunia anak apakah ada doa khusus doa banyak akan tapi yang harus dibangun keyakinan Allah akan memberikan kepada hambanya sesuatu pada waktunya jika belum pada waktunya tidak akan diberi dan Allah akan milihkan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah ketahui tentang kebaikan tersebut berdoalah terus kepada Allah akan tapi yang tahu kapan Allah akan kabul adalah Allah kemudian permohonan doa kita tidak insya Allah semuanya akan dikabul oleh Allah hanya kadang Allah itu mengkabul dalam bentuk berbeda jadi kalau kita minta merah, kadang tidak diberi oleh Allah merah. Karena kedunguan kita yang meminta. Allah kasih hijau, karena hijau lebih penting dari kita, dari dari merah. Maka kalau anda sudah memohon kepada Allah, yakini Allah akan memberi. Mungkin diganti dengan keimanan, dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, anak jangan jadikan sebab. Tidak ada anaknya, jangan tidak adanya anak jangan menjadi sebab rumah tangga itu retak. Sebab anak tidak jaminan masuk surga apalagi di saat salah mendidik alangkah banyaknya ada anak menjadi sebab orang tua masuk neraka maka justru kami kasih tahu hari ini kabar gembira bagi siapapun yang tidak punya anak ketahuilah yang tidak punya anak anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak tapi yang punya anak banyak masuk neraka gara-gara anak pahami makna ini maka yang punya anak itu amanat ajari yang benar kenalkan Allah di mana kita menjauhkan anak kita saat ini dengan siapa mereka bergaul akan kita jadikan apa anak kita sebagai tabungan di akhirat nanti atau anak kita kita jadikan mesin uang sapi perah harus sekolah cari duit harus kita pikirkan anak kita nah ini anak yang tidak punya anak ketahuilah anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak malaikat tidak tanya kenapa anakmu tidak kau didik tinggal bertanya aku tidak punya anak bersyukur tidak dikarunia anak waktu itu baik sekarang yang punya anak hendaknya dididik yang benar semoga anak kita menjadi nikmat yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat sehingga di dunia menjadikan kita senang, di akhirat menjadikan sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang tidak punya anak, kami himbau untuk tidak usah pergi ke dokter sampai ketahuan vonis siapa yang mandul dan sebagainya, supaya tidak saling menyalahkan. Jika sudah terbukti tahu istrinya yang mandul atau suami yang mandul, tidak perlu itu jadi jahan. Karena kemandulan bukan dia yang minta. Seperti ada orang dijebli dibeli oleh Allah hidung mancung kan Allah kasih atau sebaliknya. Allah kasih tidak usah kamu tuh mandul siap menyalahkan siapa Allah dosa gede dan nyakiti hati dia akan berkata mandul bukan kemauanku semuanya tidak ada yang ingin mandul makanya jangan sekali-kali menyebut kekurangan yang memang itu sudah Allah tentukan kalau <coughs> akhlak mungkin bisa ketegur kenapa akhlakmu seperti itu karena bisa berubah tapi kalau hidung mancung tidak mancung kulit putih tidak putih termasuk mandul siapa yang Oh, itu kurang ajar bener ada eh kenapa sih neng kamu kok hidung kayak begitu tuh. <laughs> coba kayak itu dan eh kurang ajar tuh penyakit kan ah baik bagi siapapun yang sudah ternyata bertahun-tahun kok belum punya putra ketahuilah untuk mencari surga tidak harus dengan anak banyak anaknya orang yang bisa kita kita didik yang akan bisa menjadi tabungan nanti di akhirat ada siapa yang menjadi penerus serta saya nanti kedua bisnis saya <laughs> kok susah bener kan bisnis surga semuanya masukkan pondok nanti pusing langsung surga empeng di surganya nggak pusing-pusing kok bingung siapa yang akan justru kalau dibawa oleh anak belum tentu kenapa pusing hei yang tidak punya anak berarti surga anda lebih cepat dari yang lainnya tapi tetap berusaha jangan saling menyalahkan tetap indah jangan gara-gara tidak punya anak lalu terjadi perselisihan percekcokan permusuhan setiap hari nasib benar sudah di, tidak punya anak berantem melulu naudzubillah semakin indah bahkan suatu ketika ada kisah ini seorang anak, seorang suami datang ke dokter untuk mengetahui tentang keadaan dirinya dan istrinya karena sudah berapa belas tahun tidak pernah tidak melahir, tidak tidak ngandung istrinya. Pergi ke dokter. Setelah di dokter itu rupanya hasil labnya itu baru diketahui nanti. Istrinya pulang duluan baru sang suami dah datang. Setelah itu ternyata terbukti yang mandul adalah istrinya. Sang suami itu Masya Allah dengan baik. Tolong dokter, saya akan panggil istri saya. Kenapa? Tolong dokter saja yang ngomong. Tapi jangan yang ngomong yang mandul istri saya. Bilakan, bilang yang mandul adalah sah, saya. Dipanggillah istrinya. Akhirnya diceritakan bahasanya ibu, kalian berdua ini memang ada masalah di dalam urusan uh, alat reproduksi. Jadi ada kemandulan. Yang mandul siapa dokter? sang dokter berkata kesepakatan dengan sang suami yang mandul adalah sang suami subhanallah saking cintanya sang suami tidak ingin nyakiti is istri biar saya saja eh, takut istri nanti minder terus ini tidak kuat biar saya katakan man mandul akhirnya selesai pulang biasanya kadang-kadang ya namanya wanita kan kadang ngungkan kamu yang mandul kamu mandul dia sabar dan sabar rupanya kemandulan ini bukan kemandulan yang sudah mutlak tapi karena ada apa kis atau jenis atau ginjalnya atau apa itu ada yang nggak bisa yang nggak bisa berfungsi sehingga sambil membuat pengobatan tapi tetap ditutupi yang mandul dikatakan yang mandul adalah sang suami sampai proses pengobatan pengobatan pengobatan hingga harus terjadi sebuah operasi sehingga sang suami itu sudah ngirim surat jauh-jauh mohon maaf neng di saat kamu operasi ternyata saya harus pergi jauh saya tidak bisa ada di sini ini sering marah-marah biasa istri marah-marah tapi suami kan bisa bertahan tidak marah ngerti memang tujuannya untuk ke rumah tangga akhirnya betul pas giliran waktu dioperasi sang istri suami pergi ke luar negeri di luar negeri setelah operasi selesai suami datang suami datang setelah beberapa sembuh sang istri sebelumnya ini istri suami tak cerai segala macam jangan jangan tak cerai memang awas perempuan itu dikit-dikit tidak cerai ya apalagi sedikit punya duit sedikit punya kekuatan cerai saja nah hati-hati ya wanita ini ini pendidikan apalagi suami dikit-dikit minta dikit mencerai itu suami rendah itu didik dulu kan setelah penyembuhan dan sebagainya biasa setiap minta cerai cerai cerai cerai tetap sabar jangan kita sudah lama bangun rumah tangga kita ini kan tidak anak tidak segala-galanya tidak segala-galanya gimana anak penting tak taunya setelah beberapa bulan tahun eh hamil kaget lo kok bisa mandul setelah itu diceritakan dari awal akhir sudah pun tak cerai ramai ribut tiap hari diceritakan ceritakan bahwasanya mohon maaf sebetulnya yang mandul adalah bukan aku tapi kamu punya masalah sehingga kamu tidak bisa dibuahi kemudian mohon maaf Wow, waktu mau operasi itu marah-marah juga waktu untuk operasi pergi mohon maaf waktu operasi itu aku tidak pergi ke luar negeri aku ke rumah sakit sebelah karena ginjalku diambil untukmu Allah <laughs> lihat karena ingin menjaga agar indah dalam rumah tangga oh sekarang pada sehatnya antem-anteman kamu ya udah dasar keluarga mandul keluarga gitu tidak perlu itu semuanya ya Baik, ya. Kemudian dia minta doa di sini, minta doa. Ada doa dari Nabi, dari Al-Qur'an, dari Allah ngajarkan, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina." Perbanyaklah istighfar, istighfar di tengah malam. Istighfar khusus menyesali dosa, kemudian lintaskan doa minta, "Ya Allah, berikan kepadaku keturunan." Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun dengan istighfar yursilis sama alaikum idrar Allah akan turunkan hujan nanti malam istighfar semalam ya minimal seribu setiap orang karena besok akan sholat istisqa ya yursilis sama alaikum idrar Allah akan turunkan hujan berkah awas tidak semua hujan berkah lah dia hujan bikin banjir lah ya ternak mati dan sebagainya hujan berkah wa yumditkum bi amali, wa banin Allah akan berikan harta melimpah dengan istighfar wa banin dan anak baca istighfar khusus semoga Allah memberikan kepada anda karunia anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya apabila ada orang punya uang baru cukup untuk membeli rumah apakah dia memilih membeli rumah saja ataukah dia berangkat haji Buya apa ada uang dia untuk memilih ada, membeli rumah sama apa pilihannya haji haji iya jadi apakah dia memilih membeli rumah saja supaya tidak ngontrak ataukah dia memilih berangkat haji karena sudah cukup uangnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tentang ada orang pengen naik haji punya duit antara beli rumah dan naik naik haji dilihat. Kalau dia tidak punya tempat tinggal, maka hendaknya dia mendahulukan rumah. Tapi kalau dia masih punya tempat tinggal biarpun hanya numpang di rumah ibunya ya nggak apa-apa, naik haji. Sebab rumah kan tidak harus beli. Siapa yang harus beli? Bisa pinjam, semuanya kan kontrak kita ya, bakal kita tinggal semuanya. Tidak harus rumah pribadi enggak untuk naik haji tidak. Tidak harus rumah pribadi. Mungkin rumahnya rumah kontrak. Jadi ada gambaran kontrakan rumah dari kerjaannya ada, nggak apa-apa misalnya ada orang sedikit nomrok dia punya duit 100 juta dia punya pekerjaan rumahnya masih ngontrak rumah ngontrak boleh naik haji kenapa? dia sudah punya tempat tinggal untuk menghormati anak is istrinya tapi kontraknya kan 4 tahun lagi eh rezeki 4 tahun itu masih panjang ntar ada lagi jangan khawatir kawan kecuali hari ini gak punya rumah anaknya terlantar kehormatan gak ada naik haji itu mesti maksiat dia Biarpun numpang di rumah mertua mertuanya baik bahkan kadang-kadang rebutan antara mertua dengan besan eh mertua mertua dengan bapak itu ada berebutan enaknya ada orang direbut malah bingung ah, pengen di sini pengen di sini enak jadi tidak harus rumah itu rumah pribadi biarpun kita masih rumah kontrak kok punya rizki bisa naik ha, haji tapi kalau tidak punya tempat tinggal dahulukan tempat tinggal dan tempat tinggal yang layak untuk ukuran keluarganya jadi jangan sampai mentang-mentang Anda sebagai seorang suami yang ahli warok Sufi ya ala kadarnya deh Dua kali tiga Saya membiasa Istrimu ya nggak bisa dong haram begitu Anda bisa hidup seperti itu Tapi Anda punya istri dan anak nggak bisa Yang wajar dong Oh, kebiasaan kiri kanannya itu rumah tuh kayak apa sih Memang tidak harus rumah gedong Tapi layak lah jangan sampai kita itu membawa orang seperti kita nggak bisa baik ini saja insya Allah semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat